Karena begitu banyaknya nikmat yang terus mengalir kepada diri kita baik nikmatul amah nikmatul khasah bahkan nikmatul khasah wal khasah dan kewajiban kita mensyukuri nikmat adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan karena dengan syukurnya kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai alamatul khair tanda kebaikan sebagai tanda yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang ditambah di dunia ini ditambah nanti kebahagiaan di alam barzah ketika kita meninggal dan yang paling utama mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di jannah Allah Swt. karena dengan syukurnya kita kepada Allah Allah akan menjauhkan kita dari siksa dan murkanya Allah Azza wa Jalla berfirman ma yaf'alullahu bi adabikum In syakartum wa amantum. Bagaimana Allah akan menyiksa kalian sementara Allah sementara kalian beriman dan bersyukur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganti, merubah bahkan mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum ketika kaum itu taat dan bersyukur kepadanya. Namun ketika kaum tidak bersyukur kepadanya, nikmat tidak disyukuri malah dikufuri maka bala bencana dan murka Allah akan ditumpahkan kepada kaum tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Fadaraballahu masalan qaryatan fakanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah fadzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah membuat perimbasalan satu kaum, satu negeri yang negeri itu negeri yang penuh dengan keamanan orang yang tinggal di negeri tersebut. Dan aman tinggal di suatu negeri adalah satu kenikmatan. Kita di Indonesia ini, hidup kita tenang, aman. Coba saudara kita yang ada di Irak, Yaman, Palestina, mereka tidak bisa tenang ketika tidur. Tidur pun tidak nyenyak. Pergi kemanapun gak akan tenang. Tapi kita di Indonesia ini diberi oleh Allah ketenangan dan keamanan tinggal di negeri ini. Ini suatu kenikmatan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya "Ya'tika rizquha min kulli ya ya'tihi rizquha min kulli makan." Allah turunkan rezeki di negeri itu dari segala penjuru dan tempatnya. Sudah negerinya aman, rezekinya melimpah ruah dari segala penjurunya, dari laut keluar rezeki, dari daratan muncul rezeki, dari atas turun rezeki. Negeri yang pahlawan jinawi. Penduduknya aman dan tentram. Namun kata Allah, faqafarat bi an umillah. Namun penduduk itu justru mengkufuri nikmat Allah. Tidak mensyukuri dengan taat kepadanya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ia balas kenikmatan itu dengan kekufuran, cirikan, kemaksiatan, khurafat, bid'ah dan yang lain-lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan maka kami timpakan kepada negeri itu pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan berubahlah negeri yang semula kaya menjadi miskin negeri yang semula aman menjadi negeri yang tidak pernah tenang tinggal di dalamnya ini buah daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala namun apabila kita mentaati Allah dan bersyukur Allah berjanji Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matahu an ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim an amak ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah atau mengganti nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kaum kecuali kaum itu sendiri yang telah merubah nikmat Allah. Kata para mufassir, ayat ini berikan pengertian selagi hamba itu dan kaum itu taat dan bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah dan menghilangkan nikmat. Dan nikmat yang paling kita cintai dan paling kita ridhai adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmat al sunnah Nabi Nabi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini yang paling agung. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya, maka bukan hal yang mustahil nikmat ini akan hilang, akan dipindahkan oleh Allah dicabut dari diri-diri kita. Kenikmatan itu diberikan kepada yang lainnya yang lebih bisa menjaga dan bersyukur terhadap nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak kita mendengar fulan, dulunya orang baik sekarang menjadi orang jelek. Betapa banyak kita mendengar fulan, dulu orang Islam sekarang murtad dan masih banyak lagi berita-berita yang lainnya. Karena itu mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah yang lain, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid." Sungguh Allah telah mengumumkan. Bagi siapa di antara hamba Allah yang bersyukur, la azidannakum. Dengan dua huruf taukid, lamu taukid, lamu zahlaqa dengan nun yang ditasydid, nun taukid sakilah. Artinya dua penekanan Allah ingin menjelaskan dan menekankan bagaimana bagi hamba yang bersyukur Allah akan lebih-lebih tambah nikmatnya kepada hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah di antara syukur kita kepada nikmat iman dan Islam yang paling agung adalah talabul ilm. Adalah menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjaga iman dan Islam kita. Sebab iman itu butuh makanan sebagaimana jasad butuh makanan. Hati butuh makanan sebagaimana jasad butuh makanan. Kalau jasad tidak diberi makan akan lemah dan mati nanti. Akhirnya begitu pula hati dan iman ini. Kalau nggak diberi makan akan lemahlah iman ini akan sakitlah iman ini dan kalau enggak segera sembuhkan tentu akan matilah hati ini wal billah oleh karenanya majelis ilmu adalah tempat-tempat yang bisa menyuburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu tempat-tempat yang menurunkan ketenangan dan ketentraman hati-hati hamba. Rahmat dari Allah tercurah kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Nabi Nia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Khalis Abu Hurairah dia menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah wa man salaka يلتمس yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi طريقا إلى jannah Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah di masjid. Mereka berkumpul. Terus apa kegiatannya? Ribah? La. Namimah? Tidak. Terus apa kegiatan kaum itu kata Nabi? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat Quran. Mungkin nanti akan ada bacaan-bacaan ayat yang disampaikan. Kemudian mereka sarang tadarus dirosah bersama, belajar bersama di tempat tersebut. Maka Nabi kita mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan turunkan kepada kaum tersebut as-sakinah, ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Wa rahmah akan diliputi oleh rahmat Allah. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak senang hatinya kalau Allah merahmati dirinya? Karena menurut ilmu adalah kebaikan yang sangat afdol. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat teruntuk orang-orang yang berbuat ihsan. Teruntuk orang-orang yang berbuat baik dan menuntut ilmu agama. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa menuntut ilmu syar'i adalah amal soleh yang sangat afdol. Amal soleh yang sangat mulia adalah menuntut ilmu syar'i. I. Sehingga karena kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmat kepada hamba-hamba yang hadir di majelis ilmu. Ternyata keutamaan bukan cuma itu, masih ditambah lagi oleh Nabi kita. Wa humul malaikah dan mereka diitari oleh para malaikat. Para malaikat ada yang tugasnya mencari para majelis-majelis ilmu. Begitu mereka mendapatkan para majelis ilmu eh, berkumpul di situ, Malaikat kemudian turun mengelilingi mereka, mengkepakkan sayap mereka. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang lain, satkal sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan semua mendoakan ampunan teruntuk orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang kita syukuri dengan belajar agama. Sibukkan dengan tolabul ilmi. Sibukkan dengan hal-hal yang baik itulah yang akan berikan manfaat kepada kita. Karena jamaah, tidak ada yang paling berikan kita bahagia dan ketenangan kecuali ilmu dan amal. Kecuali ilmu dan amal. Inilah yang akan membawa kebahagiaan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah yang saya cintai dan saya hormati. Materi pada pagi ini sudah diterangkan oleh Syekh Ustaz Ali tadi adalah 12 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya nggak berjanji apakah selesai atau tidak. Saya nggak bisa ngira-ngira karena ada 12 wasiat tentu memakan waktu yang cukup panjang. Maka saya berusaha akan mencoba meringkas penjelasan kita detailkan kalau perlu didetailkan permasalahannya kita ringkas kalau perlu kita ringkas karena waktu membatasi kita. Nah, kita baca hadisnya terlebih dahulu ya. Ini hadis riwayat kelima Mutawari. Tabaroni. Tabaroni itu nama nisbat kepada negara ya. Nama asli beliau adalah Ismail bin Ahmad kalau nggak salah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun muhlikatun wa salatun munajjiyatun wa salatun mukaffirat wa salatun darajat. Ini ada Tiga kali empat. Dua belas. Rasulullah mengatakan tiga perkara yang membinasakan. Ini tiga perkara yang pertama sebutkan tentang wasiat-wasiat yang membawa kepada kebinasaan hamba. Tiga wasiat yang kedua munajiatun. Tiga wasiat yang mengantarkan kepada keselamatan hamba. Tiga wasiat yang ketiga Mukafiratun yaitu yang menghapuskan dosa amalan-amalan atau wasiat-wasiat andai kata kita mengamalkannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa dan kesalahan kita dan tiga wasiat yang terakhir adalah darajat amalan-amalan yang apabila kita mengamalkan akan menjadikan tinggi derajat kita ya, tinggi derajat kita subhanallah ya kalau 12 ini kita bisa melaksanakan semua semoga apa yang kita akan kaji ini kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu itu barokah ya. karena kalau tidak ada keikhlasan dalam belajar agama Allah itu nggak ada gunanya walaupun sedalam di lautan ilmu kita walaupun hafalan kita banyak Al-Quran hafal ribuan hadis hafal tetapi ketika tidak ada padanya keikhlasan dalam belajar tidak akan memberikan manfaat pada orang lain tidak akan bisa memberikan faedah kepada diri kita karena tidak ada balanya keikhlasan hanya akan menumbuhkan kesombongan kecokakan dan merasa lebih baik di antara yang lainnya salah satu bayi syair yang sangat bagus disampaikan oleh Syekh Mubil rahimahullah kemudian di imlak nah, hafal oleh Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala dan saya sendiri mengimlak dari beliau. Syekh Mu'bil mengatakan dalam bayisirnya, lamam tala afqadana naf'uhu wa dhaka min simati baitil khala nas'a ilaihi il ghada fariqa wa ma bihi naf'un idza mamtala Ketika penuh kami kehilangan faedah. Orang kalau penuh kan mestinya banyak beri faedah ya. Banyak duit, beri faedah, bulan, bulan, bulan. Banyak ilmu, beri faedah fulan, fulan, fulan. Ini justru ketika penuh, kami kehilangan faedah. Artinya kami nggak bisa mengambil manfaatnya. Lalika min simati baitil khala Itu ibarat daripada WC. WC itu kalau septic tanknya penuh, ya, sapi tanknya pada Jawanya biar mudah. Ya, bertanya septic tank. Orang Jawa nggak bisa bilang septic atau maka kali sapi teng saudara. Paling gampang. WC itu kalau sapi tengnya penuh, ya, bisa dipakai tidak WC itu? Nggak bisa kan? Ya? Itu ibarat daripada WC. Jadi kata Pan Pesir itu, wadzalika min simati baitil khala. Nas'a ilaihi ilgada farigha. Kita ini ke WC mengambil faidahnya kalau sapi tanknya masih kosong. Bisa kita ambil faidah di situ, buang hajat di situ. Wa man bihi naf'un idza mamtala. Dan WC nggak bisa beri naf'un manfaat idza mamtala kalau sudah penuh sapitanya. Ilmunya masya Allah, hafalannya banyak, hadis banyak hafal, tapi nggak bisa beri faidah kepada orang lain. Tidak bisa beri faidah kepada orang lain karena ilmu yang dimiliki itu tidak dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu Sementara ada orang yang mungkin ilmunya pas-pasan saja, ya. hafalannya pas-pasan. Akan tapi orang itu ikhlas ketika menuntutnya, ikhlas ketika menyampaikannya, maka itu lebih mudah diterima oleh manusia. Karena keikhlasan yang muncul dari sidai tadi menjadikan orang lain mudah menerima ilmu tersebut. Oleh karena jamaah, sebelum kita mulai dari hadis ini, marilah kita luruskan niat-niat kita. Innamal a'malu binniyat wa inna malikul imri'in manawa. Kalau di sini hanya ingin ngecek ustadznya sampai di mana ilmunya. Hanya ingin cari-cari sisik melik bahasa apa ini nanti. Nah, niatnya ya seperti itu yang didapat. Kita di sini tidaklah membahas kecuali Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kami hanya berkata yang ada dalil saja. Kalau ucapan saya tidak ada dalil, tidak usah diambil. Kalau saya membawa dalil silahkan ambil dalil tersebut. Kalau benar pendalilannya. Dan kita membawa dalil sekarang. Kata Rasulullah SAW, tiga perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama kata beliau, sohon muta' Fasohon muta' adalah kebahilan yang ditaati. Kebahilan membawa kepada kecelakaan dan kebinasaan umat. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang mem yang memuji kebahilan Allah dan Rasulnya. Enggak ada. Yang ada adalah makian dan celaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang bakhil Kemudian dia merasa cukup dan congkak, merasa banyak, merasa cukup, tidak butuh Allah. Kemudian dia tidak membenarkan janji Allah, pahala, dan surganya. Apa kata Allah? Kami akan berikan kepadanya jalan-jalan kesulitan. Tidak diberikan kemudahan. Dikiranya kebahagiaan membawa kepada keselamatan dirinya. Justru Allah akan memberikan jalan-jalan kesulitan karena kebahagiaan itu. Karena membinasakan dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi kita mengatakan ittaqud dulna fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah wattaqu sahha fa inna sahha ahlaka man kana qablakum. Takulah kalian dengan kezaliman. Waspadalah kalian dari kezaliman. Zulum itu terbagi menjadi tiga jemaah. Rasulullah mengatakan dulmun la yukfar. Yang pertama kedoliman yang enggak diampuni oleh Allah. Yang ketiga dulmun yukfar kedoliman yang diampuni oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga dulmun la yutraku kedoliman yang enggak akan dibiarkan oleh Allah swt. Kedoliman yang enggak diampuni adalah kedoliman antara hamba kepada Allah berupa amal-amalan kesyirikan. Kalau seorang hamba berbuat kesyirikan, maka berarti dia telah melakukan kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Inna Allah la yakfiru ayyusraka bihi wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya kalau seorang pelaku kesyirikan, dia berbuat kesyirikan sampai dia mati belum sempat bertobat dari kesyirikannya, mati masih membawa keyakinan syiriknya, mati masih membawa amal syiriknya, maka orang ini tidak akan diampuni oleh Allah di akhirat nanti. Dan seluruh kebaikannya nggak akan diterima secuil pun di sisinya. wakadimna qaddimna amilumin amilumin amalin faj'alnahu haba'an Kami hadapi amal-amal mereka. Mereka punya amal juga. Mungkin mereka bersedekah, mungkin mereka juga pernah salat, mungkin mereka juga haji mungkin atau umroh atau yang lainnya. Namun ketika ditutup kematiannya dengan kesyirikan kepada Allah, maka Faja'alnahu haba'an mansura. Lantas kami jadikan amal-amal itu seperti debu yang berhamburan. Enggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini kezaliman yang pertama. Yang kedua, dulmun yukfar, kezaliman yang diampuni. Ini dosa antara hamba kepada Allah selain kesyirikan. Selain kesyirikan. Artinya dikatakan kezaliman yang diampuni maksudnya kalau si hamba itu mati masih belum sempat bertobat dari kedoliman selain kesyirikan, maka orang ini mungkin diampuni, mungkin dia. Terserah Allah nanti, tahtal masyia. Allah Allah mengini mengampuni, ya jangan diampuni. Kalau Allah ingin menyiksa, ya disiksa. Sebatas dosa dan kesalahannya. Ini bagi orang yang mati belum sempat bertobat dari dosa dan kemaksiatannya selain syirik. Akan tapi kalau bertobat, insya Allah Taala apapun dosanya, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, terlalu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min al anhar. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Diseru siapa? Bukan wahai orang kafir. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Akan dimasukkan kalian ke surganya yang mengalir sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah." Hai orang-orang eh, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah bertobat, Allah ampuni. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wa nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian telah salah siang dan malam. Bukan cuma siang, malam berbuat dosa, siang diulangi dosanya. Siang malam berbuat kesalahan. Tapi kata Allah, namun aku adalah zat yang mengambil dosa semuanya. Istighfarlah kepadaku. Bertobalah kepadaku. Akfir lakum. Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah ya. Demikian Allah SWT. wa taala. Maha pengampun, sangat maha pengampun. Bukan cuma maha pengampun, sangat pengampun. Sebutkan dalam ayat Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya agar beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya dia sangat ghaffar. Ghaffar itu dalam ilmu sorof wazannya fa'al. Wazan fa'al itu sifat mubalaghah. Artinya tanda sangat pengampun. Allah itu punya sifat apa? Ghaffar, sangat pengampun. Maka kalau hamba bertobat dengan sungguh-sungguh apapun besar dosanya, Allah akan ampuni dia. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Inna Allah yabsutu yadahu bil liyatibu musiun nahar, wa yabsutu bin nahar liyatibu musiul lail hatta taqriba syamsu min maghribiha." Allah Subhanahu wa taala bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat hamba yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat hamba yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari barat sebagai batas tertutupnya pintu tobat. Artinya jamaah saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Selagi matahari masih terbit dari arah timur, maka pintu tobat terbuka lewat luas bagi hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salika fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali bagi hamba-hambaku yang bertobat, kemudian dia beriman, beramal dengan amal yang salih. Mereka itulah orang-orang yang kami ganti kejelekan dengan kebaikan. Subhanallah ya. Akan diganti oleh Allah kejelekan dengan kebaikan. Kapan itu? Ketika hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ketiga, zulmun la yutraku kedoliman yang tidak dibiarkan. Maksudnya kedoliman yang tidak dibiarkan, akhirnya kedoliman ini tidak akan selesai di dunia kalau belum diselesaikan. Akan berlanjut di mahkamah Allah nanti di akhirat. Itu adalah kedoliman antara hamba dengan hamba. Makanya jamaah hati-hati. Jangan gampang-gampang dolimi manusia. Baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Karena kedoliman ini tidak akan pernah berhenti. Tidak akan selesai dengan istighfar seribu kali. Kita habis mukul orang, misalkan. Mukul dengan tangan, mukul dengan lisan. Kita istighfar seribu kali setiap hari. Untuk tobat itu, nggak akan diterima. Sebab ini urusannya dosa hamba dengan hamba, bukan hamba dengan Allah. Kalau istighfar itu kepada Allah. Fastaghfiruni akfirlakum kata Allah. Tapi ini antara hamba dengan hamba nggak akan selesai dengan istighfar maka dia selesaikan dengan hamba yang kita zalimi tadi. Maka hati-hati. Maka Nabi katakan ittaqu fa inna dulma dzulumatun yaumil qiyamah. Kedoliman akan memberikan kegelapan nanti pada hari kiamat. Maka hendaklah dijaga. Lisan ini, tangan ini dari berbuat kezaliman kepada manusia agar kita tidak akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti karena kedoliman kedoliman kita. Orang-orang yang kita dolimi semua menuntut di akhirat nanti. Oleh karenanya ingatlah pesan Nabi kita yang mulia dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah. Nabi kita mengatakan al muslimun man salima muslimun min lisani wa yadih. Orang Islam itu adalah orang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Perhatikan hadis ini. Orang Islam itu orang lain entah orang lain itu dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahlu sunnah, atau ahlu bid'ah, atau bahkan orang kafir, selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ya. Selamat. Tangannya enggak mengambil tanpa hak, enggak mukul tanpa hak, lisannya enggak berkata tanpa hak, enggak mencaci tanpa hak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair ya liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau dia diam. Maka orang muslim itu mestinya seperti itu. Lisannya baik kepada tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, dijaga lisannya. Seperti itu mestinya ya. Supaya tidak mendapatkan kegelapan nanti di yaumul kiamah dengan kedzaliman itu. Kemudian Nabi kita mengatakan wattaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Maka Takulah kalian dengan kebahilan karena kebahilan akan membawa apa kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man syuqa nafsah fa ulaika humul muflikun Barang siapa yang terjaga dari kebahilan dirinya, maka dia orang-orang yang beruntung. Berarti kalau begitu, mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu selamat dari kebahilan beruntung, berarti apa? Kalau bahil kan akan celaka, akan binasa. Oleh karenanya marilah kita berubah. Kita harus berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang dermawan, hamba-hamba yang suka bersedekah. Jemaah yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang sangat indah sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada orang untuk bersedekah, orang itu menunda-nunda. Begitu kematian mau menjemputnya, minta ya Allah tundalah kematianku sebentar saja, saya ingin bersedekah. Ya. Minta ditunda kematiannya, dia ingin sodakoh. Bukan saya ingin sholat, ya Allah, saya ingin haji, saya ingin umroh, enggak. Tapi saya ingin sodakoh. Kenapa orang seperti ini berkata seperti ini? Sebab orang yang sudah meninggal dunia, dia akan tahu bagaimana manfaat yang sangat besar dari harta-harta yang telah sodakohkan. Itu akan tahu nanti. Makanya Allah mengatakan, "Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يحكي سورة المنافقون wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadakumul maut kata Allah infakkanlah subhanallah ya yang juru infak enggak semuanya bahkan enggak separohnya tapi mimma razaqnakum mimma itu asalnya min ma dalam bahasa Arab namanya asal dari huruf min dan ma min tada'id min yang juga sebagian saja nggak semuanya. Infakkanlah sebagian rezeki yang aku telah berikan kepada kalian sebelum kematian menemuimu. Sedikit, nggak semuanya. Lantas orang itu kemudian nggak mau, menunda-nunda, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Akhirnya kematian menjemputnya. Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, kiranya engkau lah kematianku. Sebentar saja, qarib, qarib. Fa aku akan bersedekah ya Allah. Tidak yang lainnya, akan bersedekah saja. Wa aku minas salihin dan aku akan engkau catat sebagai hambamu yang saleh. Ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa Orang yang soleh sangat erat dengan sifat ad mawandari, tadi, sifat bersaudara. Sangat erat. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah gandengkan sifat takwa dengan sifat memberi. Wa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa digandengkan ya, memberi dan takwa. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri ahlu takwa, enggak lepas dari sifat sedekah. Di dalam surah Al-Quran Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Alif Lam Mim, ini Al-Quran. Al-Quran suatu kitab yang tidak ada padanya keraguan. Yang Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di kelanjutan ayat Allah jelaskan sifat-sifatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama orang-orang yang selalu beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah Sifat yang kedua, orang yang bertakwa menegakkan salat. Sifat yang ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari sebagian yang Allah berikan kepadanya dia infakkan. Sebutkan kata sedekah, kata takwa dengan sifat memberi. Dalam surah Ali Imran juga mengatakan Allah, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Segeralah kalian menuju amalan yang mendatangkan ampunan Allah kepada kalian. Segeralah kalian menuju surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan, telah siapkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kelanjutan ayat menafsirkan, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'." orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang senantiasa bisa berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Lagi-lagi dikaitkan antara takwa dengan sifat memberi. Maka orang yang suka memberi akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di alam barzah dan berkuntungan di akhirat alam barzahnya apa kata Nabi? Idza matal insan inqata amalu illa min salas. Shadaqatan jariyah al ilmu yuntaha bih rajulun salihun yad'ulah. Apabila manusia mati, seluruh amalnya putus kecuali tiga. Di antaranya kata Nabi, shadaqah jariyah. Iya. Orang yang bersedekah jariyah akan bisa merasakan nikmatnya jannah, nikmatnya kuburan. Sebab Allah akan alirkan pahalanya di alam kubur setelah dia meninggal. Jadi pahala-pahala sedekahnya. Semua terputus kecuali salah satu di antaranya sodakoh jariah yang dulu dia pernah bersodakoh Dan sodakoh itu bermanfaat bagi umat, masih dimanfaatkan faidahnya dari sodakoh dia. Allah alirkan pahalanya terus ke dalam alam barzahnya padahal dia nggak beramal lagi. Manfaatnya sodakoh Di dalam hadis riwayat al bazar Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yujrilahu al-abri ajarahunna fil qabri ba'da mautih. Ada tujuh amalan yang Allah akan alirkan pahalanya ke alam barzah seorang hamba setelah dia meninggal. Ya, ada tujuh amalan yang Allah alirkan pahala ke, kepada hamba setelah dia meninggal. Di antara tujuh itu kebanyakannya bersodakoh. Yang pertama, man alama ilman, seorang yang mengajarkan ilmu atau seorang yang ikut andil dalam proses tersebarnya ilmu. Misalkan dari sini pengajian ada ada tamirnya ya, ada pengurusnya, maka seluruh orang yang menjadi pengurus pengajian ini terselenggara kalau dia ikhlas dia akan mendapatkan pahala yang nggak ada batasnya. Sebab dia merupakan sebab terjadinya ilmu disampaikan, yang ngurusi, yang memberikan akomodasi ini, yang ngurusi seneknya, yang ngurusi semuanya yang ada di sini, fasilitas apapun, waktunya yang dikorbankan untuk pengajian ini, semua yang ikut anda dalam proses panitia pengajian ini, insya Allah kalau ikhlas, termasuk men ilman, seorang yang mengajarkan ilmu. Ya. Yang kedua adalah seorang yang man hafara, man ajara nahran, orang yang mengalirkan sungai. Artinya ya punya mata air, sumber mata air, kemudian diambil peralon-peralon atau keran dialirkan ke tempat kaum muslimin atau orang-orang bisa mengambil manfaat dari sumber air itu dengan keran-kerannya sehingga untuk bisa ladang-ladang mereka, sawah mereka untuk ternak-ternak mereka atau diminum atau digunakan untuk setiap hari. Manusia bisa mengambil dari keran atau pam-pam yang dialirkan oleh seorang hamba. Maka sepanjang dia masih dipakai, orang yang mengalirkan sungai tadi diberi pahala dalam alam barzah terus menerus. Yang ketiga, man kafara bi'ron, orang yang gali sumur. Dia punya tanah sebidang di pinggir jalan misalkan, dia gali sumur atau dia panggil orang untuk menancapkan sumur di situ, kemudian sumur diwakafkan untuk semua yang ada di situ, baik orang yang lewat atau sekitarnya. Bisa mengambil manfaat sumur itu. Maka sepanjang sumur itu bermanfaat ketika dia mati, maka orang yang menggalinya akan mendapatkan pahala jariah di alam barzahnya. Yang ketiga adalah man nahlan, seorang yang menanam kurma kemudian diwakafkan hasil kormanya. Dia punya korma, kebun korma atau mungkin kebun yang lain, kebun mangga. Tapi setelah dia panen hasilnya diwakafkan untuk masjid atau kaum muslimin atau untuk yang lain-lainnya. Maka sepanjang dia diwakafkan seperti itu, orang yang mati akan diberikan pahala terus dalam alam barzahnya. Hmm. Yang keempat adalah eh, yang kelima adalah man warasa mushafan, seorang yang mewariskan mushaf, ya ada duit beli mushaf kemudian dibagikan kaum muslimin atau ditaruh masjid atau membelikan kitab-kitab yang bermanfaat bagi kaum muslimin agar bisa dibaca, agar dia bisa berdakwah dengan kitab-kitab itu. Maka sepanjang kitab atau mushaf yang diwakafkan itu bermanfaat, sepanjang pula Allah alirkan pahala di alam barzahnya. Yang keenam adalah orang yang membangun masjid atau musyarakah. Dia nggak membangun sendiri, tapi dia ikut andil saja. Oh, ini saya ikut yang nanti yang lantainya, keraminya saya yang nanggung. Oh, saya nanti kusen-kusennya saya yang nanggung. Oh, saya nanti atapnya biayanya saya. Dia nggak sendirian, tapi musyarakah. Maka sepanjang harta yang dimusyarakahkan dalam masjid tadi itu masih dimanfaatkan, maka Allah akan alirkan pahala kepada hamba yang telah meninggal. Yang terakhir adalah mantara taraka waladan yastafiru lahu ba'da mautihi. Dia meninggalkan anak yang anak itu mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka sepanjang anak yang ditinggalkan masih mendoakan kebaikan, sepanjang pula Allah alihkan pahala kepada kedua orang tuanya di alam barzahnya. Itu tujuh amalan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terus mengalir di kubur seorang hamba setelah dia meninggal. Di antaranya kalau kita tidak dan kita rinci, semua tidak lepas dari kaitannya dengan sedekah ya kan ya, nanam kurma butuh sodako ya becit butuh sodako maka subhanallah sangat penting makanya tidak salah kalau orang andai kata mati bisa hidup lagi dianya ingin bersodako maksudnya karena orang yang mati sangat mengetahui bagaimana manfaat harta yang telah disadakahkan ya nah kemudian saya kalau rinci banyak dalil tentang masalah sedekah ini yang lainnya masih 11 tidak selesai. Maka saya tutup dengan satu dalil lagi tentang keutamaan sedekah ya, supaya kita nggak bahil. Termasuk bahwa orang yang bersedekah itu ciri surga, ciri ahli jannah. Ciri-ciri ahli ahli jannah. Dalilnya di surah Al Imran. Allah berfirman, "Walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." Lan tanalul bir kata Allah. Kalian tidak akan pernah sampai ke albir. Albir itu artinya kebaikan tapi kalau kita buka tafsir dalam Ibnu Katsir, albir beliau tafsirkan dengan al-jannah. Artinya kalau begitu kalian tidak akan sampai ke surga kata Allah. Hatta tunfiku mimma tuhibun sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, perhatikan jemaah, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini ayat rahmat. Allah nggak mengatakan sampai engkau infakkan harta yang paling kamu cintai tidak. Kalau paling kamu cintai berat. Ya, tapi Allah mengatakan apa? Hanya Allah mengatakan sampai engkau menginfakkan harta yang kamu cintai. Harta kita kan banyak yang kita cintai ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu suka nggak uang merah yang ada nolnya tiga atau lima ya? Suka semua kan bawa? Kalau nggak suka, saya suka itu. Uang merah ada angka satu, satu dan nolnya lima. Semua suka kan? Tapi kan jumlahnya banyak ya. Ada yang punya sepuluh, bapak-bapak punya berapa? Ada yang punya dua puluh, ambil dua puluh, ambil satu aja untuk infak. Yang punya lima puluh, ambil lima infak. Yang punya banyak ambil ya. Kan yang kita cintai masih banyak, kita ambil saja dari puluh uang merah yang kita sukai semua, kita ambil saja dua yang kita cintai. Masih sisa berapa? Empat puluh delapan, ya. Itu maksudnya. Jadi tidak yang paling kita cintai, tapi kita menginfakkan harta yang kita cintai. Itu baru akan sampai kepada jannah kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat kepada Rasulullah, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah menyampaikan ayat ini hatinya pun bergetar. Ya Rasulullah, ya datang. Setelah Allah menurunkan ayat ini kepada engkau bahwa tidak akan sampai ke surga sampai seorang menginfakkan harta yang dicintainya. Ya Rasulullah, harta yang aku cintai adalah satu kebun kurma. Aku infakkan satu kebun, kurma ini untuk fisabilillah. Coba diinfakkan satu kebun kurma jemaah. Ditukar kebun kurma di, dunia, diinginkan kebun kurma nanti di jannah. Ya, subhanallah. Para sahabat. Sedekahnya sebagian hebat ya. Ya, kira ini belum apa-apa. Oleh karenanya dari ayat-ayat tadi, marilah kita tumbuhkan dalam diri kita ini menjadi hamba yang suka bersedekah. Suka bersedekah. Pokoknya target-target khusus dia bersedekah. Yang punya mingguan oh saya mingguan setiap minggu saya harus target ngisi kotak masjid sekian misalnya. Istiqomah dulu jaga dulu. Ada tambahan rezeki saya tambah lagi satu minggu dua kali saya bersedekah. Untuk masjid satu kali sebagian kaum muslimin atau orang-orang fakir dan lain-lainnya yang punya rezeki tambah lagi saya ingin membiayai dakwah coba kalian membiayai dakwah pahalanya jangan itu mungkin jamaah orang yang berserakah itu lebih enak daripada yang sebagai dai sebagai dai misalkan antum mau dakwah butuh dana berapa saya butuh uang 10 juta Pak untuk dakwah misalkan begitu ya ya udah ini ada uang 10 juta buat ente berdakwah saya berdakwah misalkan saya berdakwah di sana di kemari, pergi ke sana kamu kemari, kadang diterima dakwah kita, kadang dicemooh, kadang dicari, kadang ditahdir, yang lain-lainnya. Banyak musuh-musuhnya dalam berdakwah. Susah kita, capek kita. Siang malam kadang kita muroja, muarasah, kurang tidur, begadang malam, baca kitab, berdakwah itu. Sementara yang bersodakoh, minum kopi di rumah, pahalanya mengalir, ya kan? Iya ternyata Pak. Jenengan sodakoh pada saya misalkan 10 juta. Mas dakwah ya, juta buat beli kitab atau pokoknya berdakwah. Saya berdakwah siang dan malam, jenengan tadi yang ngasih saya tidur di rumah ngopi sama istri. Ya, ngopi, minum kopi mix sama istri. Ya. Uang yang jenengan pakai saya, saya gunakan untuk dakwah, jenengan mengalir itu pahalanya terus. Ya, makanya penting antara si dai dengan donatur. Ya, dai ada donaturnya, ada yang orang yang berilmu. Bergabung, masya Allah. Dan bergabung antara orang yang berduit dan dermawan dengan ahli ilmu yang baik. Insya Allah dakwah ini akan mudah tersebar. Ya, karena begitu besar ya keutamaan persaudaraan. Saya kira cukup masalah poin pertama. Sekarang kita masuk pada poin kedua. Poin kedua yang membinasakan, yang membinasakan setelah sukul moto adalah kata Rasulullah SAW adalah hawan wa hawan yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti hawa nafsu syahwat yang diikuti ini membawa kepada kebinasaan oleh karenanya jemaah yang saya hormati dan saya muliakan Rasulullah SAW sudah diwanti-wanti oleh Allah diingatkan Allah untuk tidak boleh Rasulullah bergaul bercengkrama, berteman ria, berteman akrab dengan para pengikut syahwat. Nabi sudah ditegur oleh Allah, jangan berteman akrab, bergabung dengan orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Sebab itu hal yang diperintahkan kita untuk menjauhinya. Jangankan kita ya, Nabi Muhammad saja oleh Allah diperintahkan untuk menjauhinya. Dalilnya di surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man akfana qalbu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furata." Sabarkanlah ya Muhammad untuk engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa di waktu pagi dan di waktu petang. Orang soleh, hamba yang soleh. Wala ta'du ainaka anhum. Kau janganlah kedua palingkan kedua matamu dari mereka. Artinya jangan kau tinggalkan orang-orang yang solih. Wala tuti man akfalna qalbahu an dzikrina dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka untuk ingat dan zikir kepada aku. Kata Allah apa? Wattaba'a hawa. Mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta dan urusan mereka melampaui batas. Dilarang Rasulullah SAW juga kita untuk bergabung dan berteman-teman dengan orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya karena ini membawa kepada kebinasaan. Sebab kalau hawa nafsu yang diperturutkan artinya dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah yang lain, "Afara'aita man ittakhadhu ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin." Tidaklah engkau melihat kata Allah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai tuhannya yang diperturutkan kata Allah maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dalam posisi dia punya ilmu. Orang sesat itu tidak hanya karena kejahilan. Ada orang sesat karena kejahilan, tapi ada orang sesat karena hawa nafsu yang diikuti. Mereka punya ilmu mungkin, tapi karena hawa nafsunya jadikan sebagai tuhannya, maka dia sesat dalam keadaan dia punya ilmu. Maka kata Allah, "Fadallallahu ala ilmin." Allah sesatkan orang tadi dalam keadaan dia punya ilmu karena ittibaul ahwa, mengikuti hawa nafsunya sehingga dia menjadi sesat karena dia mengikuti dan mengekor kepada syahwatnya. Oleh karenanya adalah seorang menjauhi ini. Dan kalau hawa nafsu sudah menguasai seorang hamba, maka itu akan dijadikan sebagai penilaian dan sikap dalam dia bersikap dan menilai baik buruknya amal dia. Sudah nggak lagi dia mempertimbangkan dengan ilmu. Ya. Mereka punya ilmu, punya dalil, punya hujah mereka. Tapi ketika eh, hawa nafsu sudah diikuti, maka yang jadi pertimbangan dalam menilai sesuatu itu adalah hawa nafsunya, bukan ilmu lagi. Dan kalau seperti itu orang ini mesti akan celaka. Rasulullah mengatakan, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal khasiri udan udan, fa ayu qalbin usribuha nukita fihi nuqtatun sauda." Wa an wa wa usriba anam ah, dibentangkan dosa itu kepada hati manusia seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Maka tiap kali seorang hamba berbuat dosa akan titiklah dalam hati hamba titik hitam. Wa ay wa wa aina Wa ayu qalbin eh, eh, ongkiruha dan hati siapa yang mengingkarinya tidak berbuat dosa maka nukita fi nuktatun abayda akan tertulis dalam hati hamba tadi titik putih hatta tasira alal qalbain sampai kata beliau jadilah manusia memiliki dua hati hati yang pertama hati yang putih kata Nabi hati ini adalah seperti sinar mutiara yang sangat benderang Hati ini kata Rasulullah SAW, hati yang tenah, tidak pernah terdolimi, terbahaya oleh fitnah apapun. Selagi bumi dan langit masih tegak. Hati yang putih tadi, hati yang tidak akan terbahaya oleh fitnah apapun. Selagi bumi dan langit masih tegak. Wal akharu aswad, adapun hati yang kedua, hati yang hitam, kelkuzi mujahian. Seperti cangkir yang tertelungkup, hitam yang nampak maka hati ini kata Rasul SAW la ya'rifu ma'rufan tidak akan mengenal yang baik wala yunkiru tidak akan mengingkari yang jelek kebaikannya enggak di kenal, kejelekannya enggak diingkari. Terus apa? Ila usriba min hawahu. Kecuali yang digandrungi dan disenangi oleh hawa nafsunya saja. Yang akan jadikan standar penilaian baik buruknya amalnya. Bahaya sekali kalau begitu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka dijelas salah kalau Nabi memasukkan mengekor hawa nafsu adalah perkara yang membinasakan. Ya, maka kita menjauhi. Pertimbangan kita harus kepada ilmu syariat ini baik buruknya dalam menilai seseorang atau yang lainnya pertimbangan dengan Alkitab dan Sunnah kalau nggak tahu kitab dan sunnah, tanyakanlah kepada orang yang ahli di dalam ilmu kitab dan sunnah. Dalam hari ini para ulama kita. Dengan demikian, kita menjadi orang yang selamat dari mengikar hawa nafsu yang akan membawa kepada kebinasan Jangan dikira orang yang mengikar hawa nafsu itu orang-orang yang bodoh-bodoh. Bahkan kadang banyak orang yang pintar-pintar. Tapi karena hawa nafsunya sudah diikuti, maka ilmunya nggak bisa merubah dirinya. Karena sudah membabi buta dalam mengikuti hawa nafsunya. Nah, kita masuk pada ketiga. Ketiga adalah ijabul mar'i binafsih. Perkara yang membinasakan ketiga adalah takjubnya seorang dengan dirinya. Takjub ya, merasa besar, bangga diri dengan apa yang ada dirinya. Ini bisa membawa kepada kebinasaan. Di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah dua contoh manusia yang karena dia ijab kepada dirinya menjadi binasa. Pertama, orang yang ijab karena kekuasaannya. Ini orang ujub itu banyak ya sebabnya ada faktor dia ujub karena kekuasaannya. Seolah-olah dia orang yang paling kuasa, nggak ada yang lain yang kuasa daripada dirinya. Bisa ujub karena ilmunya, saya yang paling berilmu, yang lainnya pun nggak punya ilmu. Bisa ujub karena hartanya. Semua itu mesti binasa kata Allah. Jadi contohkan dalam Al-Quran dua contoh jelek supaya kita bisa mengambil pelajaran agar jangan kita seperti ini. Contoh yang pertama, orang yang binasa karena ujub dengan kekuasaannya, yaitu Fir'aun. Lanatullah alaihi. Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi ujub dengan kekuasaannya, merasa dirinya orang yang paling kuasa, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi bagaimana akhir hasil akhir Fir'aun di dalam Al-Quran? Fir'aun dicelupkan, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dibinasakan di, di Laut Merah. Binasalah Fir'aun. Dengan kecongkakannya dan kesombongan dengan kekuasaannya tadi. Contoh yang kedua, orang yang binasa dengan kesombongannya karena harta, yaitu Korun. Orang yang paling kaya di Jakarta Raya ini. Ya. Sebutkan dalam Al-Quran, kunci gudangnya tidak bisa dipikul oleh tujuh orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya, ya, belum gudangnya. Karena kayanya. Tapi Korun ini orang yang sangat congkak, bahkan dengan bangga mengatakan innama utituhu ala ilmin indi aku punya ini semua karena ilmu yang aku miliki disandarkan kekayaan dengan ilmunya bukan dengan rahmat Allah bukan sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman ada min fadli rabbi ini semua karena anugerah dari Tuhanku karena Nabi Sulaiman seorang nabi yang tawadu tapi si congkak ini mengatakan innama utituhu ala ilmin indi aku punya ini semua karena ilmu yang aku miliki apa kata Allah Koro ditenggelamkan ke dasar bumi dengan harta dan rumahnya. Nah, tenggelamkan semua dari dasar ke dasar bumi dirinya dan rumahnya sampai hari ini menjadi legenda kalau dapat apa-apa orang galia harta karun itu. Ini sebagai contoh yang jelek dalam Al-Quran orang-orang yang ijabu binasi itu akan membawa kepada kebinasaan kehancuran. Maka hendaklah kita melawan dengan ketawaduan. Kita melawan dengan ketawaduan. Kita tawaduk kita berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua apa yang kita miliki, baik ilmu, harta, kekuasaan, apapun yang ada pada diri kita, serahkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita tidak ada sombong akan hilang pada diri kita. Karena kecongkakan tidak pernah membawa kepada kebaikan, hanya membawa kepada kebinasaan dirinya. Ya. Sebagaimana yang telah kita contohkan dua tokoh jahat tadi. Masuk poin yang kedua, tiga yang kedua. Kata Rasulullah, fa'amma fa'ammal munajiatun. Adapun perkara yang menyelamatkan. Setelah tiga perkara yang menyelamatkan Rasulullah masuk pada nasihat tiga perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, al-adl fil ghadab wa Seorang hendaklah dia bersikap adil ketika dia marah dan ketika dia ridha. Ya, Semuanya dalam bersikap. Sebab ketika orang ridho, kadang dia melampaui batas dalam memberi atau yang lainnya. Nggak ada lagi dia. Ketika dia marah, mungkin orang melampaui batas dalam mengurangi atau mensikapi. Ya, ini bisa terjadi. Makanya seorang akan selamat kalau dia mampu berlaku adil ketika dia marah dan ketika ridho. Baginya ukurannya bukan marah dan ridho kepada seorang, tapi ilmu yang dibawa, keadilan yang dipegang. Sehingga orang yang mau berbuat adil ini orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menghabarkan ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali Allah di hari kiamat nanti. Di antaranya kata beliau, imamun adil. Rasulullah mengatakan sabatun yudiluhumullah fi dirihi yaumal ladzilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah akan berikan naungan di hari yang nggak ada naungan kecuali Allah di yaumul kiamat nanti. Di antara tujuh itu kata Nabi imamun adil. Seorang pemimpin negara, khalifah yang adil. Nah, berarti bisa juga pemimpin masyarakat yang adil. Bawah lagi pemimpin keluarga yang adil. Bapak-bapak kan sudah punya anak istri. Ya, kalau punya istri dua harus adil pak. Jangan sing nom terus. Sing nom terus tiap hari. pernah tua, tidak pernah dipilih. Itu yang pertama anaknya 10, istri kedua umurnya baru 20 tahun belum punya anak. Enggak nah, gak pernah ketuanya. Setiap hari ke istri yang muda terus. Nanti jenengan di akhirat jalan ini miring, Pak. Sengkleh banyak dengan di akhirat itu. Sengkleh tahu sengkleh. Ya. Itu kata Ma'il kata Allah karena Nabi orang yang jalannya miring-miring di akhirat. Itu kok miring-miring apa itu? <laughs> itu dulu dulunya punya dua istri gak adil. Makanya kalau nggak usah hadir nggak usah punya dua istri pak. Satu saja cukup dibina dididik sampai meninggal. Ya, tapi kalau mampu lebih bagus ya. Lebih bagus. Anfiku matobalakum minal minalisa masna wasulasa waruba. Kau boleh nikahi perempuan dua, tiga atau empat. Tapi wain hiftum ala ta'dilu yang kamu nggak bisa aku adil. Ya, kalau kamu khawatir nggak bisa adil, wahidatan au mawalakat aimanukum si wae lah ah, si wae atau budak yang kau miliki nah ya jangan mencontoh jelek ya. ini ta'alud ini syariat yang mulia karena oknumnya kurang baik dalam melaksanakan praktek poligami akhirnya kerusakan-kerusakan di mana-mana akhirnya muncul UPI ini Eh, pak Adil itu apa apa poligami itu yang bikin kerusakan saja. Padahal nggak mungkin syariatnya salah ya, tapi oknumnya yang salah dalam mempraktekkan poligami itu. Cuma oknumnya banyak yang sering merusak masalah ini. Maka diperhatikan harus berlaku adil. Bahkan juga beradil kepada anak-anak kita. Kalau kita punya lebih satu anak harus adil semua. Nabi kita mengatakan, eh "Iqdilu baina dikum Berlaku adilah kau kepada anak-anak kalian. Tidak boleh kita berlaku sepihak dalam memberi. Walaupun tidak harus sama ya. Kalau kita punya lima anak, ya. kalau kita memberi, berikan hal yang sama hak-hak mereka. Walaupun tidak sama ya. Kalau anak yang pertama sudah kuliah dengan anak yang masih TK ya tentu sanggungnya beda. Maksudnya yang kuliah sanggungnya sewu kayak anak TK. Nah, katanya harus adil Ustaz. Ini anak TK sewu ya, masa ya sewu. Ini malah enggak adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya kezaliman. al itu watu syai fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu enggak itu zalim. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya kuliah sanggulnya ya sepuluh lah. Nah, kalau masih TK ya sewu cukup bukan berarti nggak adil. Itu adil. Kalau dikasih sewa kabeh nggak adil. Kalau sepuluh ribu juga nggak adil. Namanya anak TK kasih sepuluh ribu. Berikan balon semua sama gula-gula. Hmm. Pak beri permen sepuluh ribu. Ya, anak kecil belum tahu duit. Ya, maka tidak harus sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anaknya lima ditempatkan pada tempat yang sama. Adil itu. Tapi kalau masalah cinta boleh nggak adil? Sebab nggak bisa yang membagi cinta. Akan tapi ketika di hadapan anak-anak kita tampakkan bahwa kita itu semua cinta yang nggak ada satupun yang nggak kita cintai. Walaupun mungkin ada di antara salah satu yang lebih kena di hati kita. Mungkin karena kesolihannya, karena ketaatan dia kepada Allah dan orang tuanya, karena kepandaiannya kita lebih mencintai. Silahkan gak masalah. Tapi ketika berhadapan di seluruh anaknya, tambahkan bahwa seolah-olah semua dicintai dan nggak ada yang kita bedakan satu di antara yang lainnya. Supaya tidak apa memunculkan sifat emosional dan sifat kecemburuan sosial sehingga anak-anak yang lainnya akan berlaku. Bapak kita nggak ada nih. Kalau kita yang salah dikop terus. Tapi kalau yang salah itu nggak ada dikop. Bahkan malah diberi, malah begitu begini. Akhirnya anak akan muncul untuk durhaka kepada orang tuanya. Dan ini hal yang tidak baik. Maka kata Nabi, Ikdilu baina auladikum. Dan makalah maka kita berusaha menjadi orang yang adil. Kalau kita belum punya anak buah, anak buah kita adalah istri dan anak-anak kita. Marilah kita perlakukan mereka dengan keadilan, ya, dengan keadilan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ini saya singkatkan saja masalah ini keadilan. Kemudian yang kedua, <clears throat> kemudian yang kedua yang menyelamatkan dua al-qasdu fil faqr wal ghina. Senantiasa berlaku sederhana ketika dia fakir dan ketika dia cukup. Penampilannya tidak begitu banyak berubah. Orangnya selalu sederhana. Ketika dia dalam keadaan cukup rezekinya, melimpah rezekinya, juga ketika dalam keadaan miskin. Mungkin kalau dalam keadaan miskin mudah ya sederhana, memang adanya itu miskin ya. Tapi ini yang berat kalau kaya. Orang miskin kok kamu sederhana ya, duitnya iki kok. Naik ngajian pakai motor butut misalkan, kau oh, tawatuk sekali. Saya nggak tawatuk. punya saya ini gitu. Emang yang miskin nggak begitu mudah. Yang berat itu kalau orangnya kaya, bisa beli apapun. Tapi dia masih berpenampilan biasa saja. Padahal hartanya mm Tapi nggak malu naik motor. Ya, nggak malu masih apa naik mobil yang tidak bermerek. Biasanya kan orang punya duit inginnya lebih. Sampai ada orang punya mobil harganya 7M. Kalau bocor nambalnya 12 juta. Jadi kalau bocor tuh nambali harganya berapa? Nambal ke bahan bocor tuh pitulas yuto. Harga mobil 7 miliar. Ah, ini sungguh pak ini sungguh ini. Harganya 7 M Ferrari mobilnya. Kalau bocor 17 juta itu pak. Jadi kalau bocor nggak pernah tumpaknya terus. Takut kalau berarti dirampok orang. Nah, nggak enggak aman namanya. Sederhana dia. Tapi juga jangan terlalu sederhana. Maksudnya kalau dia bisa lebih sesuatu yang selama nggak melampaui batas, Ya lakukan sebab itu termasuk bentuk apa? Menambahkan nikmat dengan jawari. Kan ada syukur itu ada tiga rukun ya. Syukur ada tiga rukun. Pertama bil fi'il bil i'tiqad dengan hatinya meyakini bahwa nikmat ini pemberian Allah. Awal dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga bil jawari dengan badannya, anggota badannya. Termasuk kata para ulama membuktikan syukur dengan jawari itu dia dengan menampakkan apa yang telah diberikan nikmat Allah kepada kita. Di antaranya misalkan punya rezeki ya. Kalau kita apa taklim istri satu anak lima pakai motor itu gimana pak? Pengen ya. Wah, padahal dia bisa beli mobil, kemudian itu punya banyak duit, tapi nggak mau masih gitu terus sampai masuk di di taklim anaknya keruji nggak cerita Ya, lima orang anaknya lima, gimana cara naiknya? Padahal dia bisa beli mobil, maka dia beli mobil supaya bisa taklim semuanya masuk dan tidak terbeti itu. Ya, ini dimaksud. Dengan dia beli mobil, dia nampakkan syukur dia kepada Allah dengan ditampakkan apa yang Allah berikan dari nikmat itu, dia belikan mobil. dan digunakan untuk taklim satu keluarga bisa datang semua. Itu silakan, enggak apa-apa. Tidak termasuk orang itu kemudian berbuat boros tidak. Ya. Termasuk bentuk nikmat ya kepada Allah. Ya. Kemudian setelah beli mobil ceritakan Aku sekarang sudah beli mobil. Tidak ingin pamit tapi dia ingin mengamalkan firman Allah di surah Ad-Duha. Fabini'mati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Jadi tadi ya senang. Alhamdulillah saya sudah kerja rezeki, bisa beli mobil. Sekarang kalau taklim saya enggak lagi seperti itu. Bisa naik mobil semua. Alhamdulillah. Ini dia beli mobil, kemudian dapat pahala, dia bersyukur dengan lisannya tadi dapat pahala lagi. Nah, ini adalah yang dimaksud tidak harus terlalu sederhana ya. Padahal dia bisa membeli sesuatu tapi dia masih seperti itu. Eh, ini bukan karena sederhana tapi karena bakhil. Hmm, karena bakhil eman-eman. Jadi hobinya itu numpuk duit toh. Sampai di dalam seorang ulama punya buku judulnya Al-Bukhola. Ada ulama nulis buku kisah-kisah orang bakhil. Jadi isinya semua buku itu hanya menceritakan kisah-kisah orang bakhil. Satu kisah yang pertama itu ada seorang saking bakhilnya orang kaya raya tapi bakhilnya luar biasa super bakhil ya sama ada orang miskin ingin menguji orang yang bakhil tadi diundang dia untuk makan-makan di rumahnya. Dia Pak, kau makan-makan di rumah." Senang sekali. Mestinya kan malu. Orang kaya diundang orang miskin makan-makan ya malu. Ini senang karena bakhilnya. Senang makan di disepakai. Wah, makan laku sekali. Dilihat oleh orang itu. Kira-kira ya. kira. Makan terus Pak, terus Pak. Setelah itu mutah-mutah. Eh, Warakan. Terus mutah-mutah nangis. Dikira iram si miskin tadi ini menyesal ya. Maka kenapa bapak menangis? Saya menyesal. Kenapa sudah masuk keluar lagi? Masya Allah ya. Sampai utah nih di mana-mana. Nangisnya bukan karena dia berbuat seperti itu, tapi nangis karena sudah dimasukkan kok keluar lagi mana iman gitu. Saking bahagianya utahnya dia keluar sih, ingin diambil kembali kalau bisa. Saking bahagianya. Ada kisah yang kedua, ada seorang yang orang kaya raya. Waktu itu di Jakarta, apa kena penyakit kambuhan, ya. tiba-tiba harus berobat, dibilangi kau langsung aja berobat ke Jakarta. Wah di Jakarta mahal-mahal rumah sakitnya. Kita pindah aja yang lainnya. Padahal punya duit, akhirnya mau pindah tempat baru naik pesawat mampus di pesawat, mati di pesawat. Ya, karena bahagia ya, bukan karena yang mahal, tapi dia karena bahagianya tidak mau mengeluarkan uang, duit untuk dirinya sendiri saja dia nggak mau karena saking bakhilnya. Makanya kata para ulama, bakhil terbagi menjadi dua. Bakhil karena untuk dirinya dan bakhil untuk orang lain. Ada orang kalau untuk orang lain bakhil, tapi kalau dirinya dia nggak bakhil. Tapi ada orang yang paling parah itu bakhil untuk dirinya sendiri. Seperti untuk berobat saja, yang dirinya sakit saja dia bakhil. Akhirnya mampus, akhirnya mati. Ya. Ini adalah contoh jelek. Waliyadzubillah. Kemudian ya selalu sederhana ya berbuat seperti itu. Kenapa kok ditunggalkan begitu oleh Rasulullah SAW? Karena orang itu akan cenderung untuk sombong itu ketika kaya. Jadi kesempatan orang untuk ujuk untuk e, menjadi binasa dengan kekayaan itu ketika orang itu diuji dengan kaya. Kalau kemiskinan kan peluang untuk sombong dan congkak sulit ya. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan Gala innal insana la ya. Sekali-kali tidak Sesungguhnya manusia sungguh di atas pelampauan batas Kata Allah Kapan arra'ahu Ya, ketika dia melihat dirinya di atas kecukupan. Nah, ini muncul kesombongan ketika dia di atas kecukupan. Mungkin bisa cukup, merasa cukup ilmunya, cukup kekuasaannya, cukup hartanya, congkala ya. Kala inal insan layatul Sesungguhnya manusia itu sungguh sangat melampaui batas. ar ketika dia melihat dirinya di atas ke, ke ketinggian tadi. Makanya jamaah, kalau Allah diuji kita dengan kekayaan atau kekuasaan, maka adalah kembalikan kepada Allah supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesombongan dan akan membinasakan kita. Al-faqr adalah bersikap adil apa pertengahan dalam ketika dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Ketiga, perkara yang membinasakan eh, yang menyelamatkan tiga wa khasyatullah fi sirri Yang ketiga adalah selalu Ya. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sir sendirian atau rahasia ataupun jika dia dikala bersama manusia dengan terang-terangan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyelamatkan. Kalau Bapak-bapak baca Al-Qur'an, terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana Allah memberikan jaminan-jaminan kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina apa innal muttaqina mafazan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaz mendapatkan keberuntungan. Dalam surah yang lain, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma ila akhir ayat. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga yang penuh dengan mata air. Mereka sambil menikmati segala kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di dalamnya. Dulu mereka itu ketika di dunia orang-orang yang berbuat baik. Dulu mereka orang-orang yang buat baik. Dikatakan apa? Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa. Makanya di dalam khutbah-khutbah para nabi, nabi kita yang mulia, juga para khotob, para khotobah, para khotib-khotib, setiap mereka khutbah Jumat atau yang lainnya, nggak pernah lepas. Mereka selalu bacakan ayat, Ya ayyuhaladina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun selalu dibaca, diserukan kepada jemaah karena hanya ketakwalah yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Masuk pada poin yang ketiga dari tiga perkara. Setelah menyelamatkan maka kata Rasul adalah wasalatun yang ketiga adalah perkara yang mukafarat, menghapuskan dosa. Ada nah, tiga amalan yang kalau dilakukan oleh hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahan hamba. Yang pertama adalah intidal salah ba'da salah. Menunggu salat setelah salat. Bagaimana ini caranya? Maksudnya ketika ada azan, ada apapun, salat wajib, orang itu wudhu dari rumah. Kemudian dia melangkah ke masjid, Sampai di masjid dia salat dua rakaat atau salat qobliyah kalau ada qobliyahnya. itu dia duduk. Duduk menunggu salat wajib kan? Berarti dia menunggu salat setelah dia salat. Maksudnya dia salat dulu tahiyat al-masjid atau ya qobliyahnya. Setelah itu dia duduk menunggu salat wajibnya. Salat dikumandangkan iqamat. Maka interval waktu antara dia salat yang pertama tadi sambil nunggu salat apa wajibnya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Nah, ini amalan ini gampang Pak sebenarnya tapi sulit pengamalannya. Biasanya orang itu kalau baru ajan, alah jihadan. Kita Sawah masih di sawah, alah jihadan. Kalau ngomong paling kok begitu yang dekat masjid juga nyemelek ya rumahnya. Alah jihadan dan komat. Jarang ya begitu ajan langsung ambil air wudhu ke masjid. Ya ada tapi sedikit. Senangannya nunggu komat. Kalau imam maksudnya akhir ya, imam akhir sunahnya imam itu mengakhirkan, jangan jangan awal-awal kalau imam itu ya. Kalau imam memang diakhirkan, dikira-kira sudah jamaah sudah pada kumpul, imam datang. Itu memang sunahnya. Tapi kalau kita makmum ya awal kira bisa sholat sunnah dua dia duduk sambil nunggu ikomat duduknya dia itu diampuni dosanya digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya inti, dalu sholat ba'da sholat menunggu sholat setelah sholat Allah gugurkan pak dosa-dosa hamba tersebut Subhanallah. Nah, ini yang pertama, ya. Adalah diindahkan. Ya. Kalau sudah azan itu sudahlah. Sekali selama tidak berurut tidak bahaya, segera dilepas segala aktivitasnya yang ke sawah segera pulang ya. Yang boleh bekerja ya, segera berhenti ya. Langsung ambil air wudhu atau mandi, segera ke masjid. Biar dia bisa mendapatkan apa? Indindaru sholat, ba'da sholat. Seperti itu itu merembet kepada keutamaan yang lain. Dengan dia datang di awal, pertama dia bisa di soft awal. Yang Rasulullah mengatakan, andai kata untuk seorang kalian tahu tentang keutamaan soft awal dan untuk bisa mendapatkan harus diundi, niscaya kalian akan melakukan undian untuk mendapatkan soft awal. Berarti dia bisa mendapatkan itu, bisa mendapatkan soft awal. Yang ketiga, dia bisa bertahap ikhram bersama imam. Nah, padahal kalau dalam hadis kalau nggak salah kalau seorang 40 hari berturut-turut dia selalu bisa bertakbir bersama imam, itu akan diselamatkan dari fitnah kubur. 40 hari berturut-turut panjenengan sakit dikantuk takbiratul ihram sama imam. Jadi ngertos imam yang angkat tangan sampai ikuti terus. Nah, 40 hari. Nah, niku ih awrat. Nah, makanya kalau itu amalan kita lakukan dengan baik-baik akan dapat keutamaan yang sangat banyak. Apalagi di saat-saat menunggu dia zikir. Baca tasbih, subhanallah wa bihamdi. Misalkan Nabi kita mengatakan dalam riwayat Jabir dengan Muslim dari Jabir, "Man qala subhanallah wa bihamdi." Gitu aja kata Nabi. Apa keutamaannya? Barang siapa yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi Kata Nabi, "Gurisat alai ilaihil jannah, gurisat nahlatun fil jannah," kata Allah. Akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Cuma katakan apa? Subhanallah wa bihamdi. Gurisat akan ditanamkan nahlatun satu pohon kurma di surga tadi. Dalam riwayat yang lain, man qala لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله wa huwa على kulli شيء qadir. Siapa yang berucap ini fil yauma fil mi'atun marrah setiap hari 100 kali. Ya, kali itu bisa bisa disambung-sambung Pak, nggak harus terus sekali dikit 100 ya, di awal pagi mungkin di 10, nanti di awal duha 10, menjelang siang 10, setelah siang 10, menjelang asar 10, sampai mau tidur sepuluh pas 100 ya. Kan? Siapa yang baca apa yang kita sebutkan dari 100 kali tiap hari, maka Rasulullah SAW mengatakan dia akan diberikan pahala seperti membebaskan 10 budak. 10 budak. Satu budak saja dilepaskan, dibebaskan paling besar. Ini keutamaannya kata Nabi sebanding dengan orang ketika melepaskan atau memerdekakan 10 budak. Keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, wa kutibat lahu akan ditulis baginya mi'atu hasanat, 100 kebaikan. Tambah lagi, wa muhayyat anhu akan dilepas kesalahannya tiap hari mi'atu sayiat, 100 dosa dan kesalahannya. Cuma tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Aduh, kok akeh 100 kali. Ya. Ya itu pagi-pagi sepuluh mau mau ke sawah Nah, mungkin sak kilo baca ini nah, nah, sampai sawah nanti cukup sepuluh pulang dari sawah baca lagi sepuluh lagi ya kan ya. sambil duduk berbareng ngalamun mungkin ya baca lah ilaha illallah ya, yang punya toko nunggu toko nggak ada pembeli baca ini goreng tempe sambil la ilaha illallah dari syarikalah umul terus tapi jamaah saya gosong jamaah saya gosong nanti saking kusuk eh gosong ya. Luas, selama tidak di tempat-tempat kotor saja. Enggak di kamar mandi, enggak di WC. Kapan boleh dibaca dikit-dikit tersebut? Ya, mudah ya. Waktu antri bayar telepon, daripada antri orang stres, kita baca dikit Antri bayar listrik, ya baca. Ya. Di mana bisa. Sambil naik motor, baca dikit Sambil naik bus. Enggak ada waktu yang kosong bagi orang yang suka berzikir. Zikir itu jamaah. Menenangkan jiwa. Satu ayat dari Al-Quran Allah berfirman, Fadkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan andai kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah dalam menjelaskan keutamaan zikir kecuali ayat ini saja lah kafa cukup itu juga sudah cukup menggunakan keutamaan zikir dengan ayat Allah fadkuruni akurkum ingatlah kepadaku aku akan ingat kepadamu Jamaah, saya ingatkan ya. Kita akan diingat oleh Allah. Siapa yang nggak senang? Jangankan diingat Allah. Andai kata Pak Jokowi pidato, ingat jenengan jenengan sama tuh, Jenengan disebut jenengi. Misalnya ada yang namanya Pak Karto. Pak Karto yang ada di Klaten. Jenengan sama namaku disebut Pak Jokowi. Senang ya? Ini yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Fakuruni adkurkum kata Allah. Zikirlah kau kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Allah mengatakan apa? Allah akan mengingat kita selagi kita mengingat Allah. Siapa yang nggak senang hatinya? Yang Allah mengingat dirinya. Makanya kata Ibn Taimiyah andai kata nggak ada ayat pun yang menjelaskan tentang keutamaan zikir kecuali ayat ini itu sudah cukup. Padahal ayatnya terlalu banyak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan zikir. Rasulullah banyak sekali. Beliau juga pernah mengatakan, "Ya Mu'ad, Akfir bi la haula wala quwata illa billah fa inaukan kanzun min kunuzil jannah." Ya Mu'ad, perbanyaklah kau mengucapkan la haula wala quwata illa billah karena kalimat itu merupakan gudang kunci di antara perbendaraan-perbendaraan surga. Cuma mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah dan masih banyak lagi. Ada sekali yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan zikir. Ya, maka ya, enggaklah itu ya. Pertama, inti dari sholat, batas sholat. Kemudian yang kedua yang menghapuskan dosa, Isbagul wudu fisabarat. Isbagul wudu fisabarat adalah menyempurnakan wudu di kala musim dingin yang sangat. Tentu ini beda ya dengan orang Arab. Orang yang pernah tinggal di Arab, bahwa musim dingin itu sangat mengeri, sangat betul-betul dingin sekali. Jadi nggak ada apa-apanya dengan musim dingin yang ada di Indonesia. Makanya ketika dalam keadaan musim dingin yang sangat tapi dia masih menyempurnakan wudhunya, nah itu pahalanya sangat besar. Menghapuskan dosa dan kesalahan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan keutamaan wudhu itu bisa menghapus dosa. Seluruh apa dari anggota badan ini yang terkena air wudhu itu akan merontokkan dosa-dosa kita sampai tetes titik air yang terakhir. Ini yang kena mata, kena air matanya kena air ketika mukanya dikenakan kena air maka seluruh air yang mengenai mata ini akan menggugurkan dosa-dosa yang terbuat oleh mata kita sampai tetes yang terakhir yang kena telinga mungkin kita sering mendengar hal, hal yang kurang baik mata suka yang meninggal yang nggak baik atau yang lainnya itu semua akan gugur makanya Rasulullah pernah berwudu Maimunah istri beliau menawari handuk beliau menolaknya menolak bukan berarti nggak boleh ya tapi kemungkinan beliau mengetahui keutamaan ini sehingga beliau ingin air yang menempel ke tubuhnya itu akan kering sampai tetes yang terakhir sehingga itu bisa mengukurkan dosa-dosanya. Nah ini keutamaan wudhu. Dan untuk bisa menyempurnakan wudhu, bapak-bapak silahkan merujuk ke surah Al-Maidah ayat 6. Di situ disebutkan empat arkan wudhu. Jadi kalau ingin sempurna wudhu itu harus memiliki tiga. Pertama harus dia tahu arkan wudhu. Yang kedua dia harus tahu tentang wajibatul wudhu. Yang ketiga dia harus tahu tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Kalau nggak tahu ini sulit untuk menyempurnakan. Apalagi yang rukun. Sebab rukun ini kalau ditinggalkan tidak sah wudhunya. Dan rukun wudhu termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayuradina amanu idat kuntum ila salah faqsilu wujuhakum wa wa ilal ila al-marafiq famsahu bi wa arjulakum ila kaabain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau ingin berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Berarti wajah ini hukumnya harus dibasuh dikenai air. Kapan nggak kena separuh saja, maka wudhu tidak sah. Harus wajah semua kena. Batasan wajah dari bawah sampai jenggot, ke atas sampai tempat keluarnya rambut yang terakhir ukuran orang normal, kemudian yang kanan kiri, cuping kanan, cuping kiri itu wajah. Harus kena semua. Kapan dia separuh saja yang kena, wudhu tidak sah. Sebab membasuh wajah hukumnya adalah rukun. Kemudian kedua tangan kalian sampai ke siku. Ini hukumnya rukun. Maka siapa yang basuhnya cuma separuh tangan saja, maka tidak sah wudhunya. Harus sampai ke siku dan dikenakan air. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala. Kalau kepala mengusap tidak usah bawa air. Jadi kalau kepala tidak usah jenengan bawa air kemudian digebyurkan kepala. Ini namanya bukan mengusap tapi ngebyur. Lafaznya wamsahu bukan gebyur tapi mengusap. Cukup tangan tempelkan kena air kemudian dijalankan dari depan sampai ke bawah dikembalikan lagi. Itu namanya mengusap. Cukup walaupun ada yang kena nggak masalah. Coba hanya mengusap bukan menggebyur. Nah, yang digebyur malah salah. Kemudian yang ketiga adalah arjulakum dan cucilah kaki-kaki kali. Kalau kaki dicuci, dibasuh. Maksudnya tangannya ikut basuh, jangan cuma karena di ada keran, dicur kita di keran dibolak-balik gini. Ya, goreng tempe itu berat. Tapi dibasuh tangannya. Bahkan ada riwayat dari Imam Malik menyela-nyelai dengan kelingkingnya. Walaupun ini riwayatnya lemah ya, riwayatnya lemah. E, ada jadi kaki kan diselatai dengan kelingking kita. Eh, cuma saya tahu ini riwayatnya lemah setahu saya. Wallahu alam kalau sahih. Ini istilah selai. Bahkan mencuci kaki itu ada dua cara. Pertama dengan tiga atau dua dua tiga dua satu yang kita kenal. Tapi yang kedua dengan cara dicuci sampai bersih. Ini dengan boleh dicuci sampai bersih. Sampainya batasnya sampai mata kaki. Kalau ada di bawah mata kaki yang kena kena air, wudhunya nggak sah. Bahkan Rasulullah pernah melihat seorang yang berwudu di tumitnya ada selubang mata uang yang nggak kena air. Beliau mengatakan, "Wailul aqabi minan nar." Diulang tiga kali. Celakalah tumit-tumit dari neraka. Akhirnya tumit-tumit yang kena air sehingga menjadi bagian dari api neraka. Dan diperintahkan untuk mengulang kembali. Diperintahkan mengulang menunjukkan tidak sahnya wudhu tersebut. Itulah empat rukun wudhu. Kalau ingin menyempurnakan silahkan rujuk ke surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi dipelajari apa yang diwabasuh. Ya kemudian baru mempelajari apa yang wajib, apa yang sunnah. Dan saya tidak akan menjelaskan tentu itu bukan pelajaran fikih. Nah, sedikit sedikit. Ada yang ditanyakan Pak? Saya sambil minum dulu ya. Ada yang tanyakan silakan. Tapi berkaitan dengan poin ya, jangan tanya masalah fitnah ya. Masalah poin-poin aja. Ya. Tiga, satu poin, seperempat jam selesai insya Allah. Poin yang keempat adalah hal yang meninggikan derajat. Poin pertama ingin selamat, eh, ingin dijauhkan dari kecelakaan sudah kita ketahui. Poin kedua agar kita selamat sudah kita ketahui. Poin ketiga agar Allah gugurkan dosa kita sudah tahu juga ilmunya. Sekarang tinggal keempat. Poin yang kata Nabi bisa meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Suka memberi makan. Jadi di dalam agama kita ini yang saya hormati jamaah itu sodakoh memberi makan itu perkara yang sangat besar nilainya. Jangan dianggap perkara remeh. perkara yang besar, orang beri makan itu. Beri snack yang bapak, jalan bapak, makan, minuman. Itu akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى قُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Surah Al-Insan. إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ Mereka adalah orang-orang yang suka memberikan makanan-makanan ya, ala kubihi atas apa yang mereka cintai. Ya wa ta'ama ala miskinan wa yatiman wa asira. Dia berikan makan-makan itu kepada orang-orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Di dalam berikan makanan itu kata Allah, mereka tidak mengharapkan balas jasa, bahkan mereka tidak menginginkan ucapan terima kasih. Tapi yang ingin harapkan dari makanan yang mereka beri adalah wajah Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayat, wa yut'imuna ta'am ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang bersedekah. Sedekah itu ya, apabila diberikan seorang hamba kepada yang lainnya, maka sedekah itu memiliki rentetan-rentetan pahala yang sangat bersambung-sambung. Akan bersambung-sambung sedekah itu. Ya. Oleh karenanya tadi sudah kita jelaskan, andai kata orang ingin hidup lagi, dia ingin sedekah. Karena orang itu akan tahu bagaimana manfaat sedekah ketika dia mati. Ya termasuk jenis sodako yang bisa menjadikan derajat orang itu mulia memberi makanan. Kenapa? Kalau orang yang suka bersedekah makanan, orang akan mulia. Orang akan muliakan. Orang yang diberi makan akan senang, akan mendoakan kebaikan. Dan kepada orang-orang yang memberinya, kepada diberi, dengan dia diberi, dia akan senang melihat orang yang memberinya, dia akan mendoakan kebaikan. Kalau dia sering berikan makanan, ya akan banyak orang yang doakan. Kebaikan bagi orang yang suka bersorakoh dengan makanan-makanan tersebut. Sehingga orang itu mulia di dunia karena dermawannya dengan makanan itu dan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mulia dengan sedekahnya. Ya, makanya yang pertama adalah it'amu ta'am, ya, bersedekah dengan makanan-makanan. Maka para salaf adalah contoh yang paling baik. Ada seorang salih insyaallah taala. Dia suka bersedekah makanan-makanan setiap hari. Ditambah lagi dalam bersedekah itu dia ingin sembunyikan sedekahnya, enggak mau diketahui oleh orang. Maka caranya dia pikul sendiri. Makan itu setiap malam. Di saat orang sudah tidur, dia pikul sendiri makanan itu. Ditaruh di pintu-pintu orang miskin dan janda-janda miskin. Setiap hari. Sehingga orang ketika buka pintunya ada makanan. Dan nggak tahu siapa yang beri. Setiap hari ada. Baru diketahui siapa yang beri setelah orang itu meninggal. Setelah orang yang bersedekah tadi meninggal, maka yang memandikan jenazahnya melihat di punggungnya ada bekas ngapal. Tahu ngapal, ya? ngapal karena sering mikul ngapal ada kayak hitam seolah-olah orang itu dulu ketika hidup mesti sering mikul berat ditambah lagi indikasi yang menyelukkan dia itu bersorakoh ketika dia meninggal pagi harinya sudah nggak ada lagi makanan yang ada di pintu-pintu janda janda miskin Oh berarti sangat jelas berarti yang selama ini yang bersorakoh makan itu adalah bapak yang meninggal tadi. Subhanallah ya dia sembunyikan sodakohnya dengan cara seperti itu. Para salaf. Karena mereka orang yang benar-benar faham bagaimana keutamaan bersodakoh. Memberi makan dan yang lain-lain. Coba jamaah. Orang ketika kelaparan. Antum pernah berpuasa. Di saat-saat kita lapar dan kita gadah itu. Apabila ada makanan kita makan. Bagaimana senangnya hati ini. Itu sama dengan orang ketika kelaparan. ya kurang makan, kurang minum. Kemudian kita berikan makan dan minuman. Bagaimana senangnya orang tadi? Sehingga dia mesti akan doakan dengan penuh keikhlasan bagi orang yang bersedekah dengannya. Itu kalau satu orang yang diberi, kalau banyak yang diberi, semua akan mendoakan dengan keikhlasan dan ikhlasnya amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Nah, ini makanya jangan disepelekan memberikan makanan dimuliakan dan bisa meninggikan derajat seorang hamba kata Rasul. Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Aturan salamnya yang kecil kepada yang lebih tua, yang jalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Ya, itu aturan-aturan salam. Assalamualaikum. Boleh dia lengkapkan Assalamualaikum warahmatullah. Aturan menjawabnya sebanding. Kata Nabi, kalau dia ucapkan Assalamualaikum, minimnya kita jawab Waalaikumsalam. Maksimalnya boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana adab menjawab salam dan bersalam. Apalagi diiringi dengan jabatan tangan, lebih sempurna lagi pahalanya. Sudah ketemu sama saudaranya, tak di pasar, tak di sawah, Assalamualaikum. Kemudian sambil dia berjabatan tangan. Rasulullah mengatakan, Inal muslimaini yaltaqiyani wa yatastafafani kufirallahumma lahumu qabla ayyatafarraqa. Apabila ada dua orang muslim saling bertemu, kemudian saling jabatan tangan. Kemudian ah, kata Nabi, "Ghufirallahuma" akan diampuni dosa keduanya. Kau Qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah. Ketemu kemudian nanyakan bagaimana keluarga sehat. Alhamdulillah. Sekarang gimana anaknya di mana? Sekarang begini begini. Sebelum ngobrol-ngobrol masalah keluarga, itu digugurkan dosanya sampai dia berpisah. Selagi dia pertemuan jadi dijawab di awal dengan salam dan jabatan tangan. Ya, maka makruh ya kalau ketemu sama teman saudara muslim langsung ngobrol tanpa salam tanpa salaman. tung langsung, ye pitikmu wis manak durung?" Ini enggak nyunah ini salam dulu assalamualaikum ya dapatan tangan jangan bicara yang lain sebelum salam dan salaman supaya kena hadis tadi innal muslimaini yataqiyani wa tasafahani ghufira lahum ma qabla ada dua orang muslim saling ketemu saling berjumpa bertepatan tangan Allah akan gugurkan dosa keduanya sampai keduanya ber berpisah ini menyebarkan salam Kemudian yang terakhir ya. Kata Rasulullah, "Wassalatu bil-lail wa nasuniyam." Yang ketiga yang memberikan derajat kita tinggi adalah salat malam dikala manusia tidur. Qiyamul lail itu bisa meninggikan derajat seorang hamba karena Allah sudah mengatakan kepada nabinya dengan salat malam akan meninggikan derajat nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran wa minal layli fatahajid bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqaman mahmuda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minal layl min ditada'id dari sebagian malam bukan seluruh malam Bapak-bapak Ibu-ibu tapi sebagian malam bertahajudlah kau ya Muhammad tahajud itu kalau dibuka dalam kamus bahasa Arab itu maknanya sholat malam yang didahului dengan tidur Walaupun pada asalnya sholat malam itu tidak usah tidur nggak apa-apa. Tapi kalau kata tahajud sendiri definisi dalam bahasa Arab itu sholat malam yang diawali dengan tidur walaupun sebentar. Wa minal laili fatahajjud bi dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu nah, sebagai nafilah talak amal tambahan. Ya, amal yang memberikan derajat bagi kamu yang kamu nanti di akhirat Allah akan bangkitkan dalam makom mahmuda dalam posisi yang terhormat yang mulia maksudnya apa nanti hari kiamat di hari kiamat nanti kita akan diberikan posisi yang sangat mulia di mana beliau satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatul utma kepada seluruh manusia dari awal zaman sampai akhir zaman. Nabi kita yang mulia yang Allah izinkan saja memberikan syafaatul utma tidak diizinkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat nabi kita yang mulia di antaranya adalah perintah untuk salat malam. Kalau begitu, andai kata kita pun menegakkan salat malam, insyaallah taala kita di akhirat pun akan dimasukkan dalam orang-orang yang derajatnya tinggi. Sehingga di dalam banyak ayat Allah memuji orang-orang yang salat malam. ومن dalam ayat yang lain tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a di waktu malam lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka artinya mereka bangun di waktu malam mereka bersujud rukuk dan berdoa harap harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan salat malam itu akan menjadikan seorang hamba menjadi mulia dan terhormat nanti di akhirat akan dibangkitkan disability. Di dunia insya Allah akan diberikan kewibawaan. Ini orang yang bisa sholat malam insya Allah akan diberikan karismatik mungkin ya dari wajahnya terpancar. Ya. Kemudian kalau dia e, menafsirkan satu keadaan insya Allah sering tepatnya karena diberikan tuh diberikan mimpi-mimpi yang membenarkan. Dia diberikan apa bisa menilai sesuatu orang mungkin hanya dengan sekedar dia melihat oh orang ini kayaknya nggak bisa dipercaya. Dia nggak seudon tapi orang ini kayak nggak dipercaya. Dan ternyata betul. Itu karena dia seringnya sholat malam. Allah berikan nur di dalam hatinya cahaya. Sehingga diberikan oleh Allah keutamaan seperti di dunianya. Di akhirat tentu saja lebih akan didapatkan bagaimana orang-orang yang menegakkan Qiyamul Lail. Allah di dalam Al-Quran berfirman. Tadi sudah saya bacakan ayatnya tapi akan saya lanjutkan. Allah mengatakan apa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina fi ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan menempati surga yang penuh dengan mata air. Mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan di surga. Allah mengatakan kanu qabala musin. Itu mereka dulu ketika di dunia orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di antara kebaikannya yang Allah sebutkan dicontohkan dalam ayat itu di kelanjutan ayat Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan harta yang dimilikinya diberikan hak haknya kepada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Tiga amal utama disebutkan dia itu Allah sebutkan tentang ciri-ciri ahli surga adalah yang pertama kanu qalilan minal laili mayahjaun. Mereka orang yang sedikit tidur di waktu malam, salat malam. Yang kedua, istighfar di waktu sahur. Ketiga, harta yang dimilikinya, dia tunaikan hak-haknya kepada si miskin yang meminta atau orang miskin yang tidak meminta. Tiga amalan utama ini ya akan mengantarkan kepada ketakwaan dan ketakwaan akan mengantarkan ke dalam ke dalam surga. Saya kira pas waktunya. Ada nah, tambahan tadi? Oh. Perkara yang ketiga akafarah kafarah Melangkahkan kaki Ya Allah Barakallahu Tadi yang ketiga saya belum dengar. Nakul akdam ilal jamaah. Ya, ingatkan tadi antum juga gimana? Yang ketiga tadi yang menggugurkan dosa adalah nakul akdam ilal ilal jamaah. Melangkahkan kaki ke masjid. Ini saya terangkan ya. Jadi penjenengan melangkah kaki dari rumah ke masjid itu langkah-langkahnya menggugurkan dosa. Makanya kalau ke masjid Jangan gedi-gedi langkah, jangan kayak warkudoro. Nah, pelan aja, langkahnya santai saja. Biar banyak langkahnya. Nah, itu sampai langkah-langkahnya sampai ke surga. Disebutkan dalam riwayat yang lain ya. Rasulullah mengatakan, "Ala adulukum ala mayyamhullah ya-, wa ya'rifu bihi darajat," kata kata Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan tentang amalan yang bisa menggugurkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memberikan derajat kalian? Kata Nabi adalah apa? Ya, di antaranya asrul kota ila ada Inti dari salah ba'da salah. Nah, yang kedua adalah kasratul kota ila masjid. Banyak melangkah ke masjid. Ya, ke masjid melangkah ke masjid. Jadi langkah-langkah kita itu digugurkan dosa-dosanya. Wudu dari rumah ya, wudu dari rumah, kemudian di masjid. Ya akan coba kalau wudhunya nggak di rumah berarti ya langkahnya ingin ke tempat wudhu <laughs> lagi ya, makanya lebih bagus wudhu dari rumah supaya langkah-langkah kita akan dinilai langkahnya sebagai penghapus dan pengukur dosa dan kesalahannya cuma dulu sempat ada pertanyaan dari mana kalau naik motor katanya ada seorang ustadz tapi saya nggak tahu ya nanti gelindingnya motor itu langkahnya wah dari mana nih pemahaman seperti itu? Kalau saya memahaminya nggak begitu saya bilang gitu. Nah, terus kalau pemahaman saya, kalau dia naik motor, ya dia kan punya motor ditaruh di rumah, dia wudhu. Dari wudhu dia di kamar mandi atau di tempat wudhu, kemudian dia akan melangkah menuju motornya itu dia dihitung. Ketika dia sudah wudhu, maka dia langkah menuju motornya, entah motornya di depan atau di garasi. Ya, dia langkah kan kakinya dengan tujuh langkah sampai motor. Kemudian dia naik motor terbang ke masjid, sampai di masjid dia parkir di depan. Ya, dia keluar dari keluar dari motor langkah lagi ke masjid. Itu yang dihitung kalau saya. Wah ini ada tegur rodanya mau penguping terus nanti. <laughs> Tapi Allah alam ya, saya sendiri belum pernah mendengar keterangan itu mas saya. Ya mungkin kalau yang namanya langkah ya langkah saja. Kalau di atas motor kan nggak melangkah ya. Ya dulu aja gini. Kecuali kalau dia jalan sambil motoran gini nggak apa-apa. Tapi kan ya saru. Mohon doa nah, kebaikan bagi seluruh yang mendukung kajian. Nah. Saya enggak kacamata enggak maksudnya enggak jelas. Masa apa Pak Ustaz tadi? Maksudnya? Nah, <clears throat> mohon doa kebaikan bagi seluruh yang mendukung kajian itu Tamir maksudnya masyarakat panitia donatur dan lain-lain. Nah, jamaah. Ya, tadi sudah saya terangkan ya. Insya Allah penyelingan tambah yakin bahwa segala yang mengikuti proses terjadinya kebaikan ini entah panitianya, entah yang membiayainya, yang ngasih makanan itu semua yang sudah saya jelaskan semua itu semua akan diberikan oleh pahala yang sama dengan kejadian kebaikan ini. Andai kata di antara jamaah ada yang pulang bisa ngamalkan apa yang kita sampaikan, ya bisa ngamalkan apa yang kita sampaikan. Insya Allah Ta'ala kalau saya ikhlas saya akan dapat pahala yang sama. Dan jamaah-jamaah yang ikut takmir ini, yang mengundang ini, yang semua ikut menyumbang atau mendanai proses kejadian dakwah ini dapat pahala yang sama. Kalau di antara jamaah ada 10 orang yang ngamalkan ilmu yang kita sampaikan, 10 orang tadi beramal, maka para panitia ikut dapat pahala yang sama. Dalilnya Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khairin lau ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, baginya pahala dan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan. Adanya pengajian ini termuncullah kebaikan. Adanya panitia muncullah kebaikan. Ada kata nggak ada panitianya, nggak ada pengajian. Ada kata nggak ada mendanainya, mungkin juga nggak ada pengajian. Ada kata ustaznya nggak datang, nggak ada pengajian. Maka semua yang terlibat dalam proses dakwah yang mulia ini dapatkan pahala yang sama. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ikhlas, mendapatkan pahala dari Allah. Semoga jemaah yang hadir sini juga ikhlas dan mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Semoga para ustadz yang ada di sini, para jemaah, para donatur-donatur yang ada di sini dan panitia semuanya kita berharap ikhlas kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan pahala yang besar nanti hari kiamat dan insya insyaallah taala sekaligus doa ini menutup apa yang saya sampaikan.